Jadam misalnya. Hilang rasa manisnya. Yang ada pahitnya. Begitulah juga berhati-hatilah kamu, jangan ternyata kamu ketika memperbanyak ibadah, berzikir, baca Quran, khiyamul lail kamu mati sudah khatimah maka akan sia-sia itu semuanya. Al-amalu bi khawatimih. Amal itu bergantung dengan akhirnya. Karena itu mintalah selalu kepada Allah husnul khatimah. Tamamun ni'mah al-maut ala husnul khatimah. Kesempurnaan nikmat itu adalah kalau mati dalam keadaan husnul khatimah berarti setelah itu dia akan mendapatkan kuburannya aman dari siksa menjadi kebunan surga bangkit dari kuburan hisabnya akan gampang timbangan amalnya akan berat timbangan amal kebaikannya akan berat dan dia diampuni dosanya oleh Allah meniti jembatan sirat secepat kilat masuk surga dengan selamat sebaliknya kalau sudah matinya surah khatimah setelahnya akan semakin parah dia akan mendapatkan kuburannya azab Nabi sendiri berlindung Allahumma inni kami min adabil. qabr al-qabru imma radatun na'ima wa illa hufratun jahimah Kuburan bisa menjadi tempat siksa. Kemudian bangkit dari kiamat dalam keadaan susah. Allah tidak mengampuni dosanya dan tidak merahmatinya. Kemudian dilaknat oleh seluruh makhluk Allah. Timbangan amalnya berat tapi sisi jeleknya kemudian dia meniti jembatan sirat dan terpentak dan dia terpeleset masuk ke neraka jahanam naudzubillah min dzalik karena itu ha? Jangan sampai ternyata kegagalan ada pada akhir kehidupan ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min su'ul khatimah. Wa syarrul riwayat riwayal kadib. Sejelek-jelek riwayat adalah riwayat-riwayat kebohongan, cerita-cerita palsu, mengada-ngada, hati-hati. Hah? Jangan nanti kalau jadi khotib pingin tertawa yang mendengarkan bawa cerita palsu. Hati-hati, syarrul riwayah riwayah al-kadhib. Walaupun itu yang berkaitan dengan agama. Artinya kalau orang dengarkan itu banyak orang yang terbuai, banyak orang yang eh, senang, atau misalnya orang bisa tobat menangis tapi bohong hati-hati tetap syarul riwayat riwayat kadib karena itu ada juga hadis yang kadib hadis bohong yang disebut hadis maudhu' hadis karangan haram meriwayatkan hadis-hadis yang demikian tadi itu nah, kecuali untuk tadris kecuali untuk ta'lim Hah? ini kalau dalam agama lebih parah. Bohong cerita urusan dunia aja dosa, apalagi bohong tentang masalah ayat, bohong tentang masalah hadis, bohong tentang agwal ulama itu bahaya. Bohong tentang Al-Qur'an, mengada-ngada tafsir hanya dengan pendapat-pendapat pribadi dibilang pendapatnya ulama. Man fassara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan minan nar. Orang mentafsiri Quran dengan akal-akalannya maka bukan bagus, tapi itu akan menyebab berarti telah mempersiapkan dirinya disiksa di neraka Allah. Bohong terhadap hadis. Kadang-kadang mentafsiri hadis enggak lihat syarahnya. Gak sesuai muradur Rasul. Tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah. Ngada-ngada syarahnya. Ngarang-ngarang pemahaman hadisnya. Maka Nabi menyatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa magadahu minan nar. Siapa orang yang berdusta kemudian dinisbatkan kepada Nabi maka dia telah mempersiapkan dirinya masuk ke neraka Allah. Jadi nggak usahlah mengada-ngada. Inti kalau nggak ngerti, jangan kamu mentafsiri dengan otaknya kamu sendiri. Menurut saya bukan begitu. Menurut saya begini. Yang nurus kamu siapa? Baca syarahnya. Baca tafsirnya harus ada dasarnya dalam mentafsiri Al-Qur'an, harus ada dasarnya di dalam memahami hadis, bukan dengan akal-akalan apalagi orang embongan ada di trotoar kemudian ada di warung kemudian membicarakan ayat membicarakan hadis ngaco jadinya paham ya ah, lebih baik diam selamat daripada nanti akhirnya membawa riwayat-riwayat yang bohong wa kullu ma huwa atin qarib dan semua yang bakal datang itu sebentar Coba kamu tanya kepada orang yang tua. Dia tidak merasa lama gitu. nah kok moro-moro tua? Saya sendiri kadang-kadang heran. Saya ini masih merasa pernah jadi anak-anak. Lah kok punya anak banyak gitu loh. Bingung. Kulumah wa'atin kharib. Nah, kita yang hidup di atas dunia nanti bakal juga kaget loh. Kok moro-moro udah di kuburan ini? Loh, kok sudah ada di mahsyar kita ya? Loh, pengadilan kok begitu? Kullu ma huwa atin qarib, enggak terasa, enggak terasa. Karena itu jangan terbuai kita. Jangan ketipu kita. Jangan kita anggap lama, enggak ada lama. Sebentar nih semuanya sebentar. Hah? Kita pernah merasakan kecil, kita pernah merasakan masa muda, kita sekarang sudah menjadi setengah tua, entar lagi tua, entar lagi mati. Itu pasti itu. Dan itu semuanya cepat. Mahwa atin karib. Moro-morong ini, morong morong ini, terus gitu. Apa morong-morong itu bahasa Indonesia itu? Mendadak, eh, ya. Karena itu ketika ditanya Seorang yang panjang umur ditanya, kamu itu dalam kehidupan dunia itu rasanya apa kalau panjang umur? Mithil ma yadkhul ar-rajulu mithil man yadkhul al bayta min min al-babi wa yakhruj min babin akhar. Seperti seseorang yang masuk ke rumah masuk dari pada satu pintu kemudian lewat keluar pintu yang lainnya loh udah keluar dari rumah gitu kaget dia nggak terasa ternyata baru keluar baru lahir nggak terasa eh kok cepet bener ini sampai ada di alam kubur cepet bener ini udah ditanam cepet bener udah meninggal dunia nah, karena itu Jangan kamu merasa bahwa lama hidup di atas dunia ini semua akan terjadi dengan singkat dan cepat dan mudah-mudahan Allah kita akan bisa manfaatkan yang singkat dan cepat ini untuk banyak ibadah kepada Allah. Wasibabul musmu'min fusuk. Mencaci orang yang beriman itu adalah perbuatan fisik, perbuatan dosa yang besar, tercela Orang mukmin biasa itu kalau dicaci tercela, apalagi orang mukmin pilihan. Siapa orang mukmin pilihan? Para uli Allah. Man ada liwalian faqad adantuhu bil harb. Siapa orang yang mengganggu para waliku berarti telah aku umumkan perang dengan dia kata Allah. Sekalipun dimaafkan balaknya masih tetap loh kadang-kadang kepada aulia Allah itu kalau diganggu hati-hati yang sopan terhadap mereka siapa orang-orang mukmin pilihan para ahli bait turunan Rasulullah wa ahibbu ahla baiti li hubbi kata Nabi cintai keluargaku turunanku karena sebab cintamu kepada aku kata Nabi. Siapa orang-orang pilihan? Para sahabat Rasulullah. Allah Allah fi ashabi. La tattakhidhum gharadan min ba'di. Hati-hati loh. Takwa kepada Allah. Jangan jangan, jangan kamu sampai mencaci-caci sahabatku. Jangan kamu jadikan sasaran tuduhan-tuduhan kamu setelah aku wafat kata Nabi. Hormati sahabatku. Urusan-urusan mereka nggak usah ikut campur, ada Allah yang menghukum. Ada apa? Inti tidak dijadikan hakim di sini. Idza dzukira ashabi faamsikun. Kalau sudah diceritakan sahabatku, diam aja ente, ambil hikmahnya, ambil ibrahnya. Gak usah nanti ku campur. Siapa kamu? Urusin anak, anak kamu itu. Yang belum tahu arkanul budu yang belum tahu arkanul sholat, yang belum tahu mandi jenabat ajari anak kamu itu semua. Ada apa bingung? Sahabat kamu. Urus itu. Putri-putri kamu itu. Supaya jadi perempuan yang sholihat mutahajibat, Orang mukmin biasa aja dilarang untuk mencaci, apalagi orang-orang mukmin pilihan. Hati-hati. Ya. Wa qitalul mukmin kufrun. Memerangi orang yang mukmin kafir. Karena dia beriman diperangi. Hati-hati. Dan itu mulai terjadi. Mulai terjadi pemberangan ini. Jadi udah mengklaim dirinya aja yang beriman yang nggak sama sama dirinya kafir hukumnya. Kalau tidak berpaham dengan seperti saya ini kufur, ini syirik. Halal darahnya, ajib. Nah kalau sudah demikian kita luhukuf kita mukmin kufrun, hati-hati. Kalau tidak mengikuti jalur yang begini maka dia adalah kafir Udah mengklaim dirinya yang beriman. Ini bahaya ini. Qitalul mu'min kufrun. Wa aklu lahmihi memerangi orang mukmin itu bisa kafir itu li ajl iman. Karena dia orang mukmin diperangi, huh? maka itu adalah kufur. Wa aklu lahmihi min ma'siyatillah dan memakan dagingnya orang mukmin itu adalah bagian daripada maksiat kepada Allah. Allah memakan dagingnya orang mukmin ini artinya menghibah orang mukmin. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhi maitan fakarihtumu jangan kamu menghibah sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya. Kira-kira ada selera enggak kamu itu? Memakan daging saudara kamu Wah, kamu pasti akan jijik. Bagarihtumu. Kita bayangkan kalau ada orang menikmati bangkai saudaranya. Dikerokoti misalnya. Bangkai saudaranya kita menyatakan sadis benar itu orang, Menjijikan benar. Zombie itu. Hah? Vampir itu misal. Hah? Tahuilah orang yang menghibah itu itu menikmati kejelekan saudaranya sama dengan memakai memakan bangkai saudaranya. Karena itu jangan kita biasakan riba itu dosa besar, bukan dosa kecil. Riba itu dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Wa hurmatu mali ka hurmati dan ke nilai ke kemuliaan hartanya orang mukmin untuk dijaga tidak boleh diganggu ka hurmati meh seperti nilai kemuliaan darahnya orang mukmin tidak boleh disakiti, tidak boleh diteteskan. Kita menyakiti orang mukmin hukumnya apa? Haram. Hartanya kita ganggu, baik itu dengan cara penipuan, transaksi palsu atau yang lainnya, itu juga haram. Haram mengganggu hartanya orang mukmin sebagaimana haram mengganggu darahnya. Wajib menghormati hartanya orang mukmin melindungi hartanya orang mukmin seperti menghormati dan melindungi darahnya. Wa man yata'alla 'ala Allah barang siapa yang bersumpah terhadap Allah yukadzibhu maka itu berarti mendustakan Allah. Sumpah Misalnya dia berkata, "Demi Allah, fulan itu pasti masuk neraka." Bohong dia. Pasti-pasti kan Tuhan. Fulan itu pasti, lihat akan hancur dia. Wah, hebat benar dia. Sumpah kemudian Tuhannya lagi yang diharus-haruskan. Anak nggak terima demi Allah yang lihat sebentar lagi akan dapat balak dia. Wah hebat. Ini orang yang demikian ini sama dengan mendustakan Tuhan. Ada apa begitu? Seharusnya dia bersyukur kepada Allah tidak menjadi orang yang dolim tapi dia menjadi orang yang didolimi. Nggak usah kamu tadi itu sumpah begitu. Dia lihat saksikan ya Ana sumpah nih sekarang. Nanti lihat sebentar lagi akan mendapatkan balak dia dari Allah. Hebat nanti. Emangnya Tuhannya alatnya ini, Allah itu alatnya kamu. Untuk pelampiasan nafsunya kamu. La, hati-hati. Waman yata'alla 'ala Allah yukadzibhu. Siapa orang yang bersumpah kepada Allah untuk menentukan sesuatu, itu sama dengan membohongkan kepada Tuhannya. Hah? Wa man yaghfir yaghfirillahu lah. Siapa orang yang mengampuni dosa seseorang, memaafkan kesalahan seseorang, Allah akan memaafkan dosanya dia. Fa'fu wasfahu ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum? Maafkan kesalahan orang, bukankah kamu juga mengharap Allah mengampuni dosanya kamu? Huh? Waman yafu Allah anhu. Siapa orang memaafkan, Allah akan memaafkan kesalahannya dia. Waman yakdzumil ghaid Allah Siapa orang yang menahan nafsunya, amarahnya enggak dituruti emosinya, maka Allah akan berikan pahala bagi dia. Wal al ghaidha wal 'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Laisa syadid bisara'ah, orang yang kuat itu, orang yang hebat itu bukan yang kuat membanting. Tetapi orang yang hebat itu walakin asyadid ida eh, Man yamliku nafsahu indal ghalab Walakin syadid man yamliku nafsahu indal ghalab Tapi orang yang kuat yang hebat itu kalau sudah bisa menguasai nafsunya ketika dia emosi. Wa man yasbir 'ala razia yu'awwidhahu Allah, yu'awwidhu Allah. Barang siapa yang sabar 'ala razia atas musibah, yu'awwidhu Allah, maka Allah akan mengganti dia. Sabar dia, kehilangan duit, sabar. Kehilangan sepeda motor, sabar. Ntar lagi akan diganti gantinya dari Allah akan lebih bagus ya Allah rumahnya terbakar sabar Entah lagi akan dibangun rumahnya akan dapat dapat rezeki bisa membangun rumahnya lebih bagus mendapatkan musibah, musibah apapun kalau sabar maka Allah akan mengganti bahkan waman yasbir yud'ifuhullah Allah yudhifullahu yudhifillahu lahu siapa orang yang sabar maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya bukan berarti persis gantinya lebih baik lebih bagus itu di dunia di akhirat bisa lebih hebat lagi Hah? Nah itu jangan kamu tadi itu menyesali apa yang hilang daripada kamu tapi berharaplah apa yang akan Allah berikan karena kesabaran kamu. Wa man ya'sillaha yu'adzibhu Allah. Siapa orang yang maksiat kepada Allah, maka Allah akan mengadab dia jika Allah tidak memaafkannya. Karena itu, jangan sekali-kali kamu bermaksiat maka akan datang adab kepada kamu nantinya jika Allah tidak mengampuni dan memaafkan dosa kamu. Wallahu a'lam.